Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar, Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. pada seri yang ke-29 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Jimmy sebagai Ki Sembada, Juni sebagai Ki Arumbaka, dibantu oleh Agus dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna pergi meninggalkan Padepokan Gualarang bersama dengan Raden Sanjaya. Kepergiannya semata-mata adalah hendak mencari Anting bulan gadis yang dicintainya yang kini entah berada di mana. memacu kudanya tiada henti menuju arah selatan, yaitu ibu kota kerajaan Galuh. Mereka memacu kudanya tiada henti dan tanpa banyak bicara. Dan menjelang malam hari, keduanya pun tiba di wilayah kerajaan Galuh. Di sebuah kota yang cukup ramai, kota Papaya. Bagaimana Raden? Apakah kita istirahat di sini atau meneruskan perjalanan? Hmm, lebih bijaksana jika kita beristirahat, Kakang. Kita harus mau menghargai diri kita dengan menjaga baik-baik tubuh dan kesehatan yang diberikan oleh Yang Widi. Ah, marilah kita cari penginapan yang cukup baik, Kakang. Marilah, Raden. Di tengah-tengah keramaian kota, kita akan menemukan tempat itu. thank you Tentu, tentu kami telah menyiapkannya. Mari, uh, mari Raden. Ya, uh, tunggu dulu paman. Paman katakan telah menyiapkannya. Ya, kami telah menyiapkannya. Seseorang telah memesan kamar yang terbaik untuk tuan berdua. Ah, ah tidak mungkin paman. Uh, paman telah salah menduga. Berikanlah kami kamar yang lain. <laughs> Mana mungkin kami salah melihat. Tuanlah pasti yang uh, dimaksudkan. Tapi kami tidak pernah mempunyai seorang kawan di tempat ini. Berikanlah kamar kosong yang lain. Hmm, uh, uh, uh, maaf, tidak ada lagi kamar kosong di tempat kami, Tuan. Satu-satunya kamar kosong baru saja dipesan beberapa saat yang lalu untuk Tuan berdua. Hmm, paman, siapakah orang itu, paman? Hmm, hmm, hmm maaf, uh, saya tidak mengenalnya dan Hmm, dia memberikan uang untuk membayar ongkos menginap serta makan tuan untuk beberapa hari. Ya, Raden, apakah Raden mempunyai seorang sahabat atau keluarga di sekitar kota ini? Uh, tidak, Kakang. Ah, kukira tidak ada salahnya jika kita nikmati pemberian orang itu. <laughs> Hmm, baiklah, Paman. Kami terima kamar itu. Bukankah begitu jauh lebih baik? Tuan dapat segera beristirahat di tempat terbaik di kota ini dan dengan tanpa membayar. <laughs> Mari, saya antarkan Tuan berdua ke kamar itu. <sighs> Mencurigakan sekali, sangat mencurigakan. Bagaimana mungkin? Ada apa, Kakang Saka? Mungkinkah kamar ini mereka yang menyiapkan? Siapa kakang? Kelompok pengemis tongkat merah. Tongkat merah? Woi, keluarlah kalian! Keluar cepat! Siapa kau? Apa urusanmu mengganggu kami yang sedang istirahat? Hmm. Hmm. Ternyata tidak salah dugaan mereka. Ya, kau pastilah salah satu dari murid padepokan gua larang. Benar. Aku adalah murid dari Padepokan Golaran. Ada apa? Ikutlah bersama kami. Pemimpin kami, penguasa kota ini ingin bertemu dengan kalian. Raden Sakafal Wakuna termenung sesaat. Dia tak tahu harus bersikap bagaimana. Kemudian murid dari padepokan Gua Larang itu memandang pada Raden Sanjaya seakan-akan ingin meminta pendapat. Tapi anak muda yang mengenakan ikat kepala ulung itu masih duduk dengan sikap takjub di pinggir pembaringannya. Ayo, bersiaplah. Segera kita berangkat. Maaf, aku mempunyai urusan yang harus kuselesaikan. Dan lagi aku harus beristirahat malam ini. Oi, bersiaplah kalian semua. Kita akan meringkus paksa pemuda ini. Yo, kalian ingin memaksakan kehendak kalian, marilah kita anak muda, apakah kau takut dan gentar padaku? Apakah kau telah mengerti dengan siapa kau berhadapan kini, ha? <laughs> Kita bertempur di sini. Aku tidak mengenal kalian dan juga pimpinan kota ini. Dan hm, bagaimana kau bisa menduga aku gentar menghadapimu? dengarlah anak muda. Aku adalah Carat Bandul. Seluruh jago dari ujung timur tanah ini mengenal perguruan. <laughs> Dengarlah anak muda, Segoro Ireng adalah perguruanku. Aku mendengar Gua Larang adalah sebuah perguruan yang terpandang di sebelah barat tanah ini. Hal mana membuatku menjadi penasaran? Aku datang kemari atas undangan Maharaja Tanah Barat ini. Maharaja Tanah Pasundan, Baginda Prabu Sora. Aku datang ke Tanah Pasundan ini dengan dua belas kawanku yang lain. <laughs> Malam ini akan kulihat sampai di mana kehebatan perguruan gua larang. Bersiaplah kau anak muda. <laughs> Menarik sekali. Menarik sekali kepandaian yang kau miliki itu anak muda. Apakah itu kincir metu yang terkenal kehebatannya, ha? Jurus yang baru saja kau rasakan adalah kincir metu. Bagaimana? <laughs> Sebuah jurus serangan yang mengejutkan dan sukar diduga arah serangannya. Serangan itu keluar dari dalam putaran cepat hingga sukar untuk diduga arahnya. Hmm. Tapi kau jangan berbangga dulu anak muda. Sebentar lagi kau akan merasakan jurus serangan andalan perguruan, yaitu gelombang hitam. Iya. Tunggu Raden, biar kami yang menghadapi mereka. Ya. Hah? Hmm, rupanya kau sembada pengemis buntung sangatlah tangguh Raden. Menyingkirlah, biar kami yang menghadapinya. Kita bersama-sama menghadapinya, Paman. Hei, hei, keluarlah kalian. Lindungi Raden Saka dan sahabatnya di dalam kamar sana. Hei. dari laki-laki tua yang dipanggil dengan nama Kisembada. Dari hampir setiap sudut keluar pengemis-pengemis dengan tongkat di tangan mereka. Atap, bawah jendela, serta sekitar halaman telah dipenuhi oleh kelompok pengemis tongkat merah. Dan satu hal yang sangat mencengangkan, seluruh pengemis itu hanya memiliki sebuah tangan. <laughs> Agaknya kalian kini hendak mencampuri lagi masalah kami, ha? Masalah Galuh. Apakah kalian memang sudah tidak ingin mencari makan lagi di tanah Pasundan ini, ha? Kami tidak ingin mencari permusuhan dengan Segoro Ireng. Tapi jika kalian masih juga hendak mengganggu anak muda ini, kami terpaksa melawan kalian. <laughs> Pengemis-pengemis buntung, masih ingin berlagak di hadapan Caruk Bandul, ha? Menyingkirlah, cepat. Dan aku akan memaafkan kalian. Jika tidak, kukira guru kalian sendiri akan menyesali perbuatan kalian ini, ha? Tidak. Kami akan mati demi sahabat. Itu adalah sikap kami dari tongkat merah. Hei, prajurit. Bunuh semua pengemis buntung itu. Ya, Tuhan. Siap. siap, siap. Thank you. Perkataanmu tadi sungguh-sungguh hebat. Sekarang marilah kita coba sekali lagi. Akan kucoba menghadapinya dengan kincir itu tingkatan Papayan menyerang Raden Sakapal Waguna bagaikan kesetanan. Pukulan-pukulan menyilang serta tendangan berputar memburu Raden Sakapal Waguna. Raden Sakapal Waguna menjadi semakin kerepotan manakala Kicarak Bandul melengkapi serangan-serangannya dengan jurus serangan bawah. Raden Saka terpaksa berlompatan ke kiri dan kanan, melenting tinggi ke sana dan sini untuk menghindari serangan Kicarak yang bagikan terenggiling menyapu kaki dan selangkangannya. Aku bukanlah tandingan murid dari Segoro Ireng. Hop! Hei, jangan lari kau anak muda. Kau lihat sendiri. Aku hanya mundur beberapa tombak. Kita akan segera melanjutkan pertarungan kita. Hmm. Sebenarnya aku tidak ingin membuatmu terluka. Tapi sikapmu yang memaksa aku justru yang membuatmu menderita. siaplah. Hup! Hah? Dari kicarak bandul menjadi semakin lemah. Aneh, seakan-akan ada kekuatan yang mengikatnya. Lepaskan orangku itu anak muda. Oh, Tuhan Resi. Kepandaianmu benar-benar hebat anak muda. Apakah kau benar murid dari Gua Larang? Benar. Aku adalah murid dari Resi Wanayasa. Bagus. Jika demikian, tidak salah pengamatan dari petugas sandiku. Apakah kau penguasa dari kota Papayan ini? Benar anak muda. Lalu apakah maksudmu mengganggu perjalananku? Hmm. Maafkan orangku yang tidak pandai menghadapi tamu. Maafkan. Mereka aku perintahkan untuk menyambut kedatanganmu. Sekarang, marilah kita berbincang-bincang di gubukku. Marilah anak muda. Maafkan aku. Aku tidak dapat memenuhi undanganmu. Dan lagi kita tidak pernah saling mengenal. <laughs> Hati-hati Raden. Dia adalah Resi Arumbaka, saudara dari Resi Amista, yang merupakan orang pertama di Galuh. Kepandaiannya sangatlah tinggi, Raden. kira kau kini sudah mengenalku anak muda. Aku sangat membutuhkan sekali orang-orang seperti dirimu, pemuda perkasa. Turutlah bersamaku, bersama Galuh. Dan kelak, kau akan mendapat tempat yang baik di sisi Prabu Sora. Kakak Saka, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Seharian kita melakukan perjalanan, bergerak dengan tenang. Ayolah. Baik, Raden. Mari, tunggu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan dari kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.